Aduh, aduh kepalaku sakit sekali. Tolong ini ikat kepala, Bu. Tolong sekalian pijitin. Cepat, cepat. Loh, Pak Buat. Sakit kepala kok langganan. Pagi aduh-aduh. Malam ngiung-ngiung. Siang tolong, tolong. Bosan aku, Pak. Aduh, Bu. Orang sakit kepala kok malah dibentak-bentak. Tolong ambilin obat. Ngeluh terus Bapak ini. Suaranya sampai habis tuh. Udah nggak usah bingung, Pak. Ini loh, cepat diminum. Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 55. Wah, <laughs> medik 55 memang degdaya. Sakit kepalaku langsung hilang. Medik 55 menghilangkan sakit kepala dengan tepat. <laughs> Makanya jangan lupa, Pak. Kalau sakit kepala, minum saja Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 5 dekat pohon pala, Medik lima lima hilangkan sakit kepala. Sip Medik Medik 55 produksi Kalbe Farma. PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Hai, jangan dia. Iya. Iya. Iya. Ah, ah. itu, ah, Jangan ada yang bertindak pada mereka. Mereka adalah bagianku Kalian tunggu dan diam saja di situ. Kalian boleh saksikan apa yang akan kuperbuat dengan mereka. Hmm. <laughs> Jangan salah mengira. Aku masih cukup kuat untuk membuat kalian berdua merangkak. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tengok-tengok cari musuh orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Rokok bu. Badan riang ya. sakit kepala. Lah. Mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang, tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet, jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, jadi sembuh. Itulah sebabnya prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh. Rokok. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-24 dengan judul Kisah di Tanah Naga. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Peter Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Agi. pada seri yang ke-26 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, Rifki sebagai Kilegawa, Wahyu Chandra sebagai Danyang Berem, Kasdu Dewa sebagai Danyang Keling, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya dan Cempaka belum mampu untuk memecahkan rahasia dari Aji Banyu Agung yang terdapat dalam Warangka Kujang Pusaka. Juga diceritakan tentang Danyang bersaudara yang ternyata adalah sahabat baik dari Resi Amita pada masa mudanya. Dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan tentang kedatangan Danyang bersaudara ke istana Karang Sedana. dua orang gurumu datang. Mereka datang pada saat yang tepat. Mudah-mudahan saja mereka tidak mengecewakan aku. Hmm. Uh, mm, uh, guru, engkau datang pada saat yang tepat. Uh, ini, ini adalah Tuan Amista, <laughs> penguasa Karang Sedana. Hmm. Ini penguasa Karang Sedana. Mengapa aku tidak melihat ada mahkota di kepalanya? <laughs> Jangan berolok-olok legawa. Katakan saja, siapa sesungguhnya laki-laki ini? Mm, uh, uh, dia, dia memang benar penguasa Sedana, Guru. Uh, bahkan penguasa lima negara di sekitar Pasundan ini. <laughs> Dan untuk masing-masing kerajaan, kekuasaannya diserahkan pada orang lain untuk mewakilinya. Hmm. Aku melihat dari sikap tuan berdua adalah hendak mencari perkara. Dengarlah. Aku mengundang tuan baik-baik. Karena itu, marilah kita bekerja sama. Tuan akan mendapatkan imbalan yang jauh lebih bernilai dari pekerjaan yang nanti kalian lakukan. Hmm? <laughs> Uh, uh, baiklah. Lalu apakah yang harus kami lakukan? Seperti yang dikatakan dalam surat undangan. Bahwa untuk mengamankan daerah ini dari ancaman para pengacau. Ah, aneh. Tetapi kami tidak melihat adanya kekacauan di sekitar kota raja. Ya, hanya keributan kecil. Dan itu pun asalnya dari prajurit Karang Sedana sendiri. Pengejaran terhadap para pengemis tongkat merah. Hmm. <laughs> benar. Itulah salah satu tugas yang akan kita hadapi besok ataupun lusa. Aku akan menggantung mereka, para pengacau di dalam wilayah Karang Sedana. Hmm. Pengemis-pengemis itu perusuh di kawasan ini? Iya. Kita akan menggantung dan menunggu datangnya pimpinan mereka untuk kemudian menangkapnya. Hmm. Uh, lalu Apakah sekarang aku tidak perlu menghadap pada penguasa Karang Sedana ini, Prabu Purbaya? Heh, heh. Prabu Purbaya? Oh, guru mengenal nama itu. Dari manakah guru mendapat tahu? Penguasa Karang Sedana ini bernama Prabu Purbaya. Hmm. Prabu Purbaya sudah lama sekali menyerahkan kekuasaannya pada Raka Parumpang. Dan ia kini telah lenyap entah kemana. <laughs> Janganlah sebut namanya lagi di sini. uh, baiklah. Aku tidak akan menyebut namanya lagi di sini. Tapi satu hal yang harus kau ketahui, Tuan Amista. Kedatanganku kemari adalah untuk menyeret pulang muridku. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa guru tiba-tiba saja bersikap seperti ini? Pulang. Hanya itu yang kami minta darimu, Legawa. Kembali ke pertapaan. Ah, tidak. Aku tidak akan kembali ke pertapaan. Aku tidak akan kembali ke tempat sunyi seperti itu. Di sini adalah duniaku. Di sini adalah tempatku. Guru tidak bisa memerintah aku seperti itu. Apakah kau ingin aku membuat malu dirimu di sini? Hmm? Cukup. Semula kami menganggap kalian adalah tamu kami. Tetapi semakin lama sikap kalian semakin menjemukan. Karena itu, saat ini sekalipun kalian pamit ingin kembali, aku sudah tidak lagi mengizinkan. Hm. Berlututlah. Berlutut dan mohonlah maaf padaku. Ayo berlutut. Eh, gila, kekuatan apa ini? Oh, oh lututku. Oh, oh, oh, lututku gemetar. Ah, rasanya aku tidak tahan lagi untuk tetap berdiri. Oh, oh, oh, oh, oh, aku Aku harus menguasai uh, kekuatan hitam ini. Uh, yeah, uh, Danyang Ber mengeluarkan suara yang amat keras, berusaha menguak lepas dari kekuatan hitam Resi Amista yang mencekamnya. Dan sesaat setelah ia berhasil lepas, pukulan lingkaran angin maut mendengung menerpa si Amista yang masih memusatkan pikirannya pada kekuatan hitamnya. Buruk, jangan! Rupanya hanya sekian saja kehebatannya. Keributan di serambi istana membuat para pengawal dalang dan para prajurit penjaga yang berada di sekitar tempat itu berdatangan dan mengepung tempat tersebut. Tunggu! Jangan ada yang bertindak pada mereka. Mereka adalah bagianku. Kalian tunggu dan diam saja di situ. Kalian boleh saksikan apa yang akan kuperbuat dengan mereka. Hmm. <laughs> Jangan salah mengira. Aku masih cukup kuat untuk membuat kalian berdua merangkak. Bagus. Hmm. <laughs> Kau memang hebat, Tuan Amista. Dapat menahan pukulan lingkaran angin mautku yang mempergunakan tujuh bagian tenagaku. <laughs> Sekalipun seluruh tenagamu. Huh? Seluruh tenaga kalian tidak akan ada artinya bagi aku, Resi Alnista. Hah? Huh? sekali, tolong ambilin ikat kepala bu, tolong sekalian pijitin, cepat. Jebat. Loh, Pak buat sakit kepala kok langganan. Pagi aduh-aduh, malam yung yung, siang tolong, tolong bosan aku, Pak. Aduh, Bu, orang sakit kepala kok malah dibentak-bentak. Tolong ambilin toh, Pak. Ya, Ngeluh terus Bapak ini, suaranya sampai habis tuh. Udah nggak usah bingung, Pak. Ini loh, cepat diminum. Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 55. Wah, wow. Medik 55 memang degdaya, sakit kepalaku langsung hilang. Medik 55 menghilangkan sakit kepala dengan tepat. <laughs> Makanya jangan lupa Pak, kalau sakit kepala minum saja Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 5 dekat pohon pala, Medik 55 hilangkan sakit kepala. Sipnyo. Medik 55 produksi Kalbe Farma. Apakah ini Kakanda yang belum? Sepertinya masih merupakan Aji Hitam. Oh, entahlah. aku tidak dapat membedakan mana bentuk asli oh. Ah. dan juga bentuk semu di antara lima bentuk itu. Ah, awas, bentuk itu sudah siap untuk menyerang. Oh. Agaknya kelima bentuk ini mempunyai tenaga dan eh, kekuatan yang tidak berbeda. Ah. Ya ah, agaknya benar kata anak muda itu. Iblis ini sangat sukar kita tundukkan. Ya, ya. Ah, mari kita musnahkan dengan Aji Pamungkas dari lingkaran angin laut. Oh, ya, oh, ya. Danyang bersaudara itu mulai mempersiapkan Aji Pamungkas mereka karena di arena serambi kiri Istana Karang Sedana menjadi semakin tegang tetapi belum kekuatan dari Danyang bersaudara yang mulai terungkap itu dibenturkan. Biarkan pengacau itu. Biarkan aku menyelesaikan dua gurumu ini. Baik, Tuan Amita. Iya. iya. Iya. Mau kemana kau setan pengganggu? Iya. Biarlah aku akan memberikan ajaran pada pengacau yang baru tiba ini. Oh! ringkus burukmu. Iya. Aku akan ringkus bayangan setan ini. Iya. Baru saja para tokoh dalam keraton Karangsedana menerjang Danyang bersaudara. Tiba-tiba muncul sebuah bayangan hitam lain yang kembali menerjang ke tengah arena pertempuran itu. Kalian iya. berdua, tinggalkanlah tempat ini segera. Tenaga paman masih kami temukan. Tapi legawa murid kami itu. Tinggalkan. Murid kami dapat diselesaikan pada saat-saat yang lain. Kami harap paman tidak mengganggu rencana yang kami susun. Oh, baiklah. Oh, marilah adik dan yang keling. Kita tinggalkan tempat ini. Awas kau legawa. Aku masih akan datang untuk mengambilmu dari tempat ini dan memberikan hukuman padamu yang sepantasnya. Oh. Kau tidak usah mengurus mereka. Uruslah diriku ini. Siapakah manusia bertopeng ini? Iya. Aku bagaikan kandas di persoalan. nih kalian semua di sini. Ya. Jangan harap kau bisa lolos dari tempat ini dengan begitu saja. Oh. Tengok-tengok cari musuh orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Rokok badan beriang Ya. kepala. Rokok loh, Mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang, tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang bener itu minum Prokol. Untuk pilek, hidung mampet, jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, jadi sembuh. Itulah sebabnya Prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh. Brokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Resi Amista mengejar bayangan hitam yang membuatnya penasaran itu. Melompat naik ke atas atap bangunan istana tetapi setibanya di atas, ia tidak menemukan buruannya. Oh, di mana pengacau itu? Mengapa tiba-tiba saja dia menghilang? Oh, tidak mungkin. Pastilah dia masih bersembunyi di sekitar atap ini. Oh. Resi Amista kemudian melesat turun dan kemudian naik lagi. Berkali-kali ia berputar ke setiap bagian dan sudut istana itu untuk mencari buruannya. Akan tetapi... Iblis! Apakah aku menghadapi iblis di siang hari seperti ini? Hah? Hmm. Aku akan melihat seorang lagi kawannya. Oh? masih berada di istana ini. Hmm, aku akan mengepungnya ramai-ramai. Mustahil jika ia dapat melepaskan diri lagi. Iya. adik Purbaya telah meninggalkan istana ini. Aku akan segera pergi ke tempat yang telah kami tentukan. Kau tidak akan dapat lolos penanya. Ya. saya mencoba iya. ini. Lihat, lihat. Ayo, buat tinggalan. Oh, siapa iya. anak-anak kalian? Serang penjajahan itu mencoba lari. Iya. Tidak ada jalan lain lagi. Aku harus segera tinggalkan tempat ini dengan Aji Halimunan dari hadapan mereka. Ah! manusia. Dia telah menghilang dari hadapan kita. Ya juga, Lingga, luar biasa. Oh, Legawa, kau ikut aku. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Bubarkan segera para prajurit itu, Kijantuk. Ah, baik, Tuanku. Siapakah kira-kira dua bayangan hitam tadi jantung? Apakah ada hubungannya dengan dua orang kurumu? Uh, uh, saya tidak tahu, Tuan Resi. Sepanjang pengetahuan saya, Guru Dan yang bersaudara tidak mempunyai hubungan dengan dua orang seperti tadi. Guru saya terlalu tinggi hati dan selalu menganggap diri mereka adalah yang terhebat. Dan selama saya menemani dua orang guru saya, mereka tidak pernah bercerita tentang dua orang sahabatnya yang mempunyai kepandaian seperti itu. Hah? Gila. Kedatangannya ke istanaku hari ini, apakah ada hubungannya denganku untuk selanjutnya? Apakah mungkin ia akan menjadi duri bagi kekuasaanku? Hmm. Apapun yang akan terjadi, rencana kita tetap akan berjalan. Kita akan menggantung 16 orang pengemis besok di alun-alun. Uh, tapi, apakah tidak mungkin dua sosok tadi adalah iblis dalam arti yang sesungguhnya? Uh, uh, karena, uh, bagaimana bisa tuanku, uh, dia, dia menghilang benar-benar di hadapan kita. Dan lagi, seujung rambutnya pun kami tidak berhasil menyentuh tubuhnya dalam pertempuran tadi. Iya, iya. Aku kira dia adalah iblis dalam artian yang sesungguhnya. Eh, kau pergilah keluar, Lekawa. Aku akan beristirahat. Baiklah, Tuanku. Hamba permisi. kematian yang sesungguhnya. Aduh, aduh kepalaku sakit sekali. Tolong ambilin ikat kepala, Bu. Tolong sekalian pijitin. Cepat, cepat. Loh, Pak Buat. Sakit kepala kok langganan. Pagi, aduh-aduh. Malam, ngiung-ngiung. Siang, tolong, tolong. Bosan aku, Pak. Aduh, Bu. Orang sakit kepala kok malah dibentak-bentak. Tolong ambilin obat. Ngeluh terus Bapak ini. Suaranya sampai habis tuh. Udah, nggak usah bingung, Pak. Ini loh, cepat diminum. Medik 55 dari Kalbe Pharma. Medik 55. Wah, <laughs> Medik 55 memang degdaya. Sakit kepalaku langsung hilang. Medik 55 menghilangkan sakit kepala dengan tepat. <laughs> Makanya jangan lupa, Pak. Kalau sakit kepala, minum saja Medik 55 dari Kalbe Pharma. Medik 5 dekat pohon pala, Medik lima-lima hilangkan sakit kepala. Sip nyu. Medik 55 produksi Kalbe Farma. Resi Amista yang mulai dilanda oleh kebimbangan mencoba untuk memejamkan matanya. Tetapi matanya tidak juga dapat dipejamkan. Berbagai hal yang menakutkan mulai terlintas dalam pikirannya. Nah, saudara pendengar, apakah Raden Purbaya akan dapat dengan segera mengambil alih kekuasaannya? Dan bagaimanakah kisah pertarungannya dengan Resi Amista yang menguasai Aji Rawarontek. Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-24 dengan judul Kisah di Tanah Naga yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.